kita di majelis mulia semacam ini mudah-mudahan semua yang hadir diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang hadir diberi manfaat oleh Allah semua yang hadir dosa-dosanya diampuni oleh Allah diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, diberi oleh Allah taufik dan hidayah untuk selalu istiqomah, lebih meningkatkan lagi dalam ibadah selama Ramadan dan mudah-mudahan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada para aulia di dalam bulan Ramadan Allah berikan juga kepada kita semua. Seluruh sir, rahasia-rahasia ilahiyah dan semua yang Allah berikan kepada para kekasih Allah mudah-mudahan Allah tidak haramkan untuk kita semua insya Allah amin Allahumma amin seluruh sifat yang baik yang Allah tanamkan di hati-hati para solihin mudah-mudahan juga Allah tanamkan di hati kita selama bulan Ramadan ini insya Allah amin Allahumma amin ya rabbal alamin karena setiap malam dalam malam-malam bulan Ramadan Allah turunkan nafahat Allah turunkan hembusan kasih sayang berupa ampunan dosa apalagi kita dalam daerah yang kedua artinya daerah rah daerah maghfirah sepuluh pertama daerah turahma sepuluh kedua daerah maghfirah mudah-mudahan semua dosa-dosa kita dosa kedua orang tua kita dosa anak dan istri kita dosa guru-guru kita dosa semua orang yang pernah kita zalimi, pernah kita sakiti, pernah kita perlakukan buruk, mudah-mudahan semuanya kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah berbuat berbuat baik kepada kita juga mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa yang beberapa masalah yang kita dengar barusan dari kajian yang disampaikan akhirnya Ustaz Nokman Aziz itu tadi tentang pendapat Imam pengarang kitab Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani tentang perbedaan atau tentang penghormatan terhadap ahli bait itu bukan karena figur orangnya tapi karena ikatannya dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat ikatannya dengan Nabi, nasabnya yang Nabi, darah yang mengalir dari darah keturunan Nabi, maka siapapun orangnya baik, buruk, alim, bodoh, soleh, toleh, kita hormati karena Nabi. Tapi ini dalam uang ya, ini bahasannya muncul dalam Habibil. Ini dalam uangnya kayak kecil nih, paham Kalau kita mau menghormatnya orang, maka yang paling enak hati kita, nafsu kita menghormati orang yang baik-baik. Orang yang nggak baik kenapa dihormati kan gitu? Ya Habib ya adalah Habib Habib bodoh, Habib orang ngaji, Habib eh, nakal, maksiat. Ya orang perlu dihormati. Nah, itu itu karena penilaiannya melihatnya tidak karena ikatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu tadi mulianya mereka, kita memuliakan mereka bukan individunya, bukan figurnya, tapi ikatannya dengan Nabi dan ngerjakannya karena Nabi. Menghormatinya bukan karena orang itu. Mungkin orangnya nyakiti hati kita, mungkin orangnya bikin kita pegel. Tapi begitu lihat ada perintah dari Nabi yang Nabi mengatakan dalam hadis yang kita sudah kaji hadisnya dalam apa namanya? Uh, Ihyaul Mayyit itu ya. Ahibbullah lima yaghdukum bihim min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena Allah yang berikan banyak sekali nikmat. Allah yang selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, berikan berbagai macam nikmat rezeki semuanya. Berikan rezeki, berikan kehidupan, berikan semuanya. Kita jadi orang yang beriman, diberi iman. <laughs> Subhanallah, lahir, dilalah, ngandel, percaya anak Gusti Allah, percaya marikan Nabi mukmin, alhamdulillah. Walaupun iman itu perlu di, dijaga, perlu di apa namanya, di refresh bahasanya ya. Jadi doa iman aku biakbar min qali la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah dipelajari dalam tauhid, dipahami maknanya, sifatnya dan sebagainya supaya iman semakin kuat. Tapi hidayah iman jadi orang muslim itu mutlak fadlu min Allah. Mutlak fadlu pemberian cuma-cuma tanpa kita milih Allah yang lahir dari wong Islam. Enggak, enggak, enggak pernah milih kita. Alhamdulillah lahir di kalangan keluarga muslim, lahir di kalangan keluarga orang yang beriman, akhirnya melihat orang muslim beriman niru, paham sedikit, paham ilmu, paham ngerti, ngerti ngaji, belajar, ketemu kiai, ketemu habaib, ketemu ulama, paham, paham, yakin, iman, mantep, Alhamdulillah diberi semuanya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala diberi cuma-cuma nikmat dari Allah Subhanahu diberi sehat, diberi mata, diberi semua nikmat yang Allah berikan itu dari Allah sebenarnya Maka Nabi dalam hadis ini mengatakan cintai Allah. Cintai Allah karena semua kebaikan, semua nikmat datangnya dari Allah diberikan kepada kalian dengan cuma alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Ya nggih. Coba saya ini lagi merasakan subhanallah nikmat ya. Terus langsung kelingan ya Allah, mien lagi sehat coba cengkelat cengkelit sholat sing akeh. ki pasang trawe kayong balung celeng-celengan nemen di bawah tulut. Rasa sakit langsung ya Allah, wingi lagi sehat maring didi kon ora sholat sholat basang. ki lagi lara pengen sholat lara setengah mati. Maksudnya coba ketahuan ini baru sedikit saja linu subhanallah gigi sakit, mata sakit, telinga tidak dengar mas. Ini baru yang sifatnya dohir. belum nikmat-nikmat yang lain diberikan terus sama Allah. Alhamdulillah, mung sayange syukure sing kurang. Syukure sing kurang apa nih? Nikmatnya nggak kurang Allah berikan macam-macam alhamdulillah. Oke, oke. Sampai malam ini kita duduk di sini. Nikmat dari Allah. Dihadirkan di majelis ilmu, nggak mudah. Emang gampang orang hadir majelis ilmu? Hadirin dua sehat, dua mobil, dua motor, terus waktu naik kosong, terus bisa hadir, nggak jami. Kalau nggak digerakkan, dimudahkan, diberi taufik dan hidayah, ditakdirkan takdir yang baik semacam nggak mungkin hadir, nggak mungkin. tak ada kekuatan kita, alhamdulillah. Allah beri kekuatan, beri semangat, beri sehat, beri semua sampai hadir di masjid mulia semacam ini. Alhamdulillah. Jadi saat Nabi mengingatkan kepada kita cinta ya Allah karena Allah yang berikan banyak lagi kenikmatan, berikan kesehatan, berikan rezeki dan sebagainya. Terus tidak berhenti semacam itu saja. Tidak berhenti dengan dengan hadis cinta Allah sudah dengan cara syukur, sholat dan sehingga Ada sambungan wahabuni. Karena kalau nggak cinta Allah, eh, nggak cinta Rasulullah, enggak berarti nggak cinta. Ini orang demen maringkan Nabi berarti bukti tidak cinta sama sama Allah. Contoh-contoh misalnya. Karena kekasihnya Allah Rasulullah SAW. Putusan Allah, kekasih Allah. Bahkan orang-orang yang hidup di dunia hambanya ini suruh mencintai Nabi, ikuti Nabi supaya dapat kasih sayang Allah, supaya dapat ampunan Allah. Ittiba supaya diampuni dosanya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Kul in kuntum Allah fat, fattabi'uni, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhbib, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum. Turun Subhanallah. Kalau kalian ngaku cinta Allah, ikuti Nabi, ikuti aku kata Rasulullah. Terus apa setelah ikuti Nabi? Akan Allah beri kasih sayang dibalas dengan cinta dari Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu diampuni dosanya diberi kemuliaan subhanallah lewatnya berarti je jadi gombok tikna demen maring Gusti Allah ngintil kanjeng Nabi Salah sudah ngintil jin Nabi berarti bukti cinta sama sama Allah. Wong jenabi orang mungkin ingin gelem jenabi kecuali kenalkan jenabi demen maning kanjeng. Kanjeng Nabi demen kenal ngerti siapa itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi nyambung. Wa ahibuni lihubillah. Cintai aku sebagai bukti mencintai Allah. Jalur mencintai Allah ikuti Nabi, cintai Nabi. Berhenti sampai situ? Tidak berhenti, Nabi nyambung lagi. Ada lagi yang diikatkan rantai ini tidak lepas. Kemudian Nabi wa ahli baiti hubbi dan cintai keluargaku sebagai bukti cinta kepada aku. Artinya di sini kenapa Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan jangan lihat oknumnya, jangan lihat figur orang habaibnya, yang sholat, yang pelatih kita pilih pilih nanti. Tapi kalau lihat ya Nabi, perintah Nabi, bukti cinta kepada Nabi, menghormati ahli baitnya, siapapun itu ahli baitnya, maka yang datang orang yang baik senyum, yang datang orang-orang baik bisa berusaha senyum, yang datang orang yang ada bikin senyum karena Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Paham betul maksudnya? Jadi ini ning kan kanjeng Nabi enteng eh, mulanya kiai-kiai diri jalan zaman dahulu kiai-kiai yang muhibbinnya sejati kuat pertahan itu gak lihat oknumnya. Kadang sing teka ngoda nih, masya Allah. Kadang melakukan hal-hal yang pelanggaran saya depan matanya. Tapi gak lihat ini oknum ini habaibnya, lihatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane atine kuat, sabar, imbangi karena demi untuk membuktikan cinta kepada Nabi dan demi untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu. Jadi sambungannya orang tuh karena menghormati kanjeng Nabi ini, eh, menghormati habaib dari ini nggak nyambung ke Nabi nyambung ke Nabi. Kalau niatnya untuk Rasul, suka nyambung ke Nabi. Kalau sudah nyambung ke Nabi berarti nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintai Nabi berarti bukti cinta kepada. Artinya ini salah satu ibadah yang luar biasa. Mulanya kudu nganggo ilmu. Orang nganggo ilmu tamu ngetok. Wabibu Habib Combong Wara Para sahabib bis kiai ustaz ya macam-macam ana sing apik ana sing nakal ana sing doyan bodoni ana sing doyan ngamuk ana sing macam-macam manusia toh. Iya nggih. Karena kita kajian Bapak Habib jadi ada habaib. Coba kalau kajian Bapak Ustaz itu aja pada bayan ana sing apik ana sing ora apik. Iya nggih. Nauzubillah min tapi kalau cintanya semua karena Allah dan Rasulnya maka tidak akan pernah goyah. Pada baik kita demen waring anaknya dewek anaknya dewek karena amanah yang cinta sama anaknya anaknya medut anak era well anaknya goda ya tetap sesewat sewotnya dambungi <laughs> digendong maning meriang dopeni ngelih dipakani karena cinta pada anaknya ya begitulah padahal cinta kepada anak kita kalau dibandingkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli duitnya mereka harus lebih diutamakan kalau memang cinta kepada Rasulullah harus diutamakan cinta kepada keluarganya daripada kepada anak istrinya kita sendiri itu ucapan semacam itu terucap dari lisan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar mengatakan, aku lebih mencintai dan peduli terhadap keluarga keturunan Rasulullah ketimbang terhadap keluarga dan keturunanku sendiri karena Nabi Muhammad SAW karena ingin membuktikan cinta kepada dan banyak lagi lah banyak lagi jadi saya kasih masukan pada antum semacam ini karena kalau bicara orang-orang awam mengatakan dalam HPP itu mulai dari mulut ke mulut kemana-mana sudah mulai semacam itu dalam HPP, HPP kayak kayak orang perlu aja lah, aja di perki aja di temoni ini bisa aja kenal kayak kalimat semacam itu ada adalah muncul dari ustaz doktrin kepada santrinya semacam itu <laughs> akhirnya nyaluknya kan enak-enak Habib sih bisa dimanfaatkan yang bisa dijajar di majlisnya dijual yang gak goda yang kadang-kadang diatur dipermainkan mau dekat tapi habaib yang nggak mau diatur habaib yang nggak mau malah mau ngatur jauh ya ditendang malah ini bisa jadi berarti karena melihatnya figur ada kepentingan nggak karena Allah dan Rasulnya nggak murni tulus karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah lihatnya ke Nabi, lihatnya kan Allah, nggak peduli siapapun. Saya hormati ini, rugi tapi saya nggak rugi di akhirat. Rugi dunia tapi saya untung di akhirat. Saya mungkin saat ini rugi dalam keadaan masa-masa Allah keluarga kami ramai dan sebagainya. Tapi Rasul akan senyum akan menyambutnya akan balas Nabi Muhammad yang yakin minat kan, terus niku kan beres dong ini. Gini, Kalau dia dia nabi enteng, semua ringan. Apapun resikonya untuk Rasulullah. Jangankan cuma keluarga, jangankan cuma harta. Nyawa kalau kita bisa serahkan untuk Nabi, kita serahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuh yang dulu ditanamkan oleh Nabi. Kenapa sahabat mau korban harta, tenaga, semuanya untuk Nabi karena doktrinnya cinta, doktrinnya mahabbah. Dan ini bagian yang paling penting dalam agama Allah wa hubbu rasul. Paling penting ini. Agama ini nggak bisa ber, berjalan langgeng sampai yaumul mulia. kalau nggak ada orang-orang yang punya cinta pada Allah dan Rasulnya. Mereka berjuang ikhlas korban jiwa raga semuanya karena Allah dan Rasulnya langgeng agama tapi ini kepentingan kepentingan pilih pilih demi ya bubar tunggu saja tidak akan langgeng kalau orang semuanya melakukan kan bukan karena Allah karena duniawi karena kepentingan karena macam-macam tidak akan langgeng besar pun besarnya semua kalaupun di, di dunia bisa besar di akhirat tidak punya nilai di hadapan Allah dan Rasulnya nah untuk ini yang kita cari ini yang perlu dipelajari dalam CMJ. Ini yang perlu ditunuk, ditanamkan, ditumbuhkan dalam hati kita supaya kita setiap langkah yang kita kerjakan ukurannya adalah mahabbatullah, mahabbat Nabi SAW. Ukurannya pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya, pengorbanan untuk agamanya, untuk kekasih Allah Subhanahu. Jadi insya Allah semuanya ringan. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masalah Tadi ada dua masalah saya lupa. Tadi masalah ucapan orang-orang awam ya. Kemudian yang kedua saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani tadi menyampaikan apa tadi dua saya saya tangkap dari ucapan Ustaz Nukman saya mau saya tambahi sedikit mumpung ingat. Mudah-mudahan khair Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Yang kedua dulu dulu orang-orang yang berilmu para ulama, para masyayikh para habaib bahkan di antara mereka banyak menyampaikan riwayat-riwayat semacam ini sehingga di telinga orang-orang awam tidak heran. Di telinga orang-orang tidak tidak heran sehingga mereka tidak tidak kaget dengan atau tidak apa namanya alergi dengan masalah hubbu ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua tadi ya saya ingat tadi masalah wafatnya para habaib hancurnya para habaib hadis Nabi yang tadi mengatakan awalu awalun nasi halakan Quraisy wa awalu Quraisy halakan ahli baiti au Bani Hashim kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ucapan Nabi yang pasti akan terjadi. Pasti. Dan beliau mengucapkan kalimat ini bukan karena tendensi apa-apa tapi benar-benar murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapannya pasti benar kebenaran itu terlihat zaman sekarang ini. Kebenaran ucapan Nabi semakin zaman semakin terbukti. Semua ucapan Nabi semakin zaman semakin terbukti, terbukti, terbukti. Semakin menguatkan kebenaran Rasulullah SAW. Semakin menguatkan nubuahnya Nabi Muhammad SAW, kebenaran yang datang dari Nabi SAW. Bahkan orang-orang kafir di zaman sekarang ini banyak masuk Islam karena ucapan Nabi yang terbukti di zaman yang dulu tidak mungkin mustahil ternyata diteliti semuanya benar terbukti terbukti terbukti akhirnya mereka beriman pada Nabi Muhammad masuk Islam dengan hidayah dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ucapan tadi hadis tadi awalun nasi halakan Quraisy wa awalu Quraisy halakan ahli baiti ahli baiti atau Banu Hashim kalau riwayat lain ya maka tidak heran karena memang akhir zaman ini sebelum datangnya yaumul kiamah, sebelum datangnya sa'ah, maka di antara asyaratus sa'ah tadi apa namanya ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri sa'ah tadi adalah meninggalnya orang-orang baik. Diangkatnya keluarga Nabi, diangkatnya para solehin, diangkatnya para ulama, diangkatnya orang-orang ahli khair. Terakhir diangkatnya orang yang beriman. Terakhir sampai yang di bumi ini nggak ada orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah lagi, nggak ada yang nyebut Allah Allah lagi, sudah baru itu terjadi kiamat kubur. kubur. Artinya terus betul Nabi mengatakan awalun betul. nanti akan dibersihkan. Dan ini proses sedang proses ini pembersihan ini pembersihan ini sedang proses di setiap negara-negara yang muncul fitnah maka yang jadi korban adalah lil khair orang-orang yang ahli khair para habaib, para solehin, para ulama. Ada ulama besar di Mesir, Syekh Mutawalli, Asy'arawi, dan banyak lagi seperti Syekh Ramadan Al-Buti, kemudian kemarin Habib Hussein bin Abdul Bari Al-Jufri, sebelumnya Habib Hussein Al-Jufri, eh, Abdul Bari Al-Idrus kemarin hanya puasa kemarin hari Jumat, sebelumnya Habib Hussein Al-Jufri, kemudian beberapa habaib di Aden, beberapa tokoh mufti Tais kemarin, kemudian mufti Zabid, banyak sekali mereka jadi korban fitnah, dibunuh tanpa ada alasan. Dibunuh begitu saja. Memang Allah ingin angkat mereka sebagai syuhada. Allah ingin angkat mereka sebagai orang yang meninggal syahid sudah dipersiapkan tempatnya yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. cara pembunuhan model semacam ini membenarkan hadis Nabi SAW bahwa nanti di akhir zaman kalau sudah mendekati zaman maka ahli baitku keluargaku akan dibunuh massal, akan habis dengan cara dibunuh dan di, seperti zaman zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibunuh semua eh, persis akan dibunuh, akan dicap sebagai aliran sesat, bahkan akan dibenci. Ada kelompok menanamkan kebencian, dianggapnya penyebar syirik, dianggapnya penyebar kuburan, dianggapnya penyebar khurafat. Itu akan muncul satu, di sisi lain dari orang-orang munafik dalamnya. Di zamannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu dibunuhnya bukan cuma dari musuhnya, tapi justru dari keluarga, lingkungan terdekatnya yang munafik-munafik. Sayyidina Hasan siapa yang bunuh? Istri keluarganya, tapi istri yang munafik yang mau dibayar untuk membunuh nyamar sampai bisa jadi istrinya memikat Sayyidina Hussein dengan rayuan rasa kasihan saya minta ditolongi saya minta ini terus dikasihani dikasihani diketi dipercaya sampai dinikahi tapi ternyata hasilnya apa diracun Sayyidina Hasan oleh istrinya dalam kitab Jawahir Tauhid Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan di antara uh, uh, apa namanya pembunuh yang membunuh kejadian yang membunuh Sayyidina Hasan itu adalah wafatnya Sayyidina Hasan itu diracun oleh istrinya sendiri yang diiming-imingi uang sama jabatan saat Yazid mengatakan kalau kamu mau jadi istri saya nanti kalau saya kan putra mahkota ayahnya e, penguasa habis itu saya yang akan jadi tapi saingan saya Hasan Hasan harus mati dan Hussein caranya bagaimana kalau kamu bisa bunuh Hasan saya kasih uang sekian sekian dinar atau sekian berapa kamu jadi istri saya oh Yusuf Yusuf keluarga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menjadi orang yang munafik jadi orang yang paling celaka saat itu karena meninggal belum tobat naudzubillah ya masuk sampai bisa berhasil dapat tempat di tempat keluarga Zain Hasan sampai diizinkan sama istrinya untuk dinikahi sama suaminya dinikahi jadi istri berikutnya istrinya juga hormat karena kasihan dan sebagainya sampai dipercaya jadi istrinya, dipercaya masak, berikan makanan setiap saat dan pada waktu yang tepat makanan yang ada dalam makanan Sayyidina Hasan yang akan disuguhkan ditawar suhu dan disuguhkan sampai akhirnya terjadi sakit parah sampai tubuhnya membiru kemudian manggil istrinya, manggil anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan datang saudaranya mengatakan Hasan, katakan siapa? Karena kelihatan diracun, tubuhnya biru. Katakan siapa ya Hasan melakukan. Saya enggak rido, Akan saya tuntut. Akan saya ad, apa, tegakkan keadilan. Kalau dia sampai pelakunya sampai sengaja membunuh kamu, maka pedang ini harus menjadi jawabannya. Artinya harus nafs binafs kan? Nyawa dibayar. Nah, dalam Islam boleh. Membunuh, dibunuh, halal darahnya artinya kalau dia sengaja. <clears throat> Kemudian kata Sayyidina Hasan ya Hussein, Mulai kapan ibumu Fatimah, ayahmu Ali dan datukmu Rasul SAW mengajari dendam dan mengotori pedang kepada orang-orang yang lemah? Mulai kapan Fatimah ibu kita mengajari dendam? Jangan saya wasiatkan setelah saya wafat jangan kau kotori pedangnya dengan darahnya pembunuh tadi dan saya demi Allah sudah maafkan pelakunya walaupun saya tahu siapa pelakunya ke lautan ya ini. <laughs> Ini orang-orang semacam ini yang bisa nyebarkan iman. Mahabbah. Cinta. Karena apa? Karena nggak ingin satu umat Nabi Muhammad lepas sampai terpleset di neraka gara-gara dia tidak memaafkan. Satu ketika Nabi pernah duduk dengan para sahabatnya. Kemudian satu jenazah Yahudi lewat yang meninggal Yahudi bawa sama orang-orang Yahudi di kubur. Tapi nangis. Nangis sejadi-jadinya. Kayak seakan-akan yang meninggal sahabatnya atau keluarganya. Nangis sahabat tapi pikir Rasulullah Yahudi. Dikira sahabat Nabi gak tahu bahwa itu Yahudi. Dikira saudara yang muslim, Ya Rasulullah yang meninggal Yahudi. Kata Nabi saya tahu. Tapi satu jiwa lepas dari usaha untuk menyelamatkan satu jiwa terpreset ke neraka karena belum dapat hidayah, belum maksimal saya ngajak dia masuk Islam sampai dia meninggal dalam keadaan Yahudi dan dia masuk jurang neraka. Saya nyesel. Padahal Yahudi saja masuk neraka, Nabi Ismail. Ini rahmatan lil alamin. Cinta yang luar biasa sama musuh saja cinta apalagi sama nah, ini yang yang hilang di dalam ajaran-ajaran kita ini yang mulai luntur rasa cinta sesama teman sama apalagi cinta sama orang-orang soleh sama keluarga Nabi sama ulama dan sebagainya mulai hilang mulai diremeh remeh kenallah dalam hafi kuwi dalam kiai nak dalam wo mulai hilang makanya Syekh eh, Mutawali Sya'rubi Syekh Sya'rubi ahli tafsir yaitu pernah duduk sama seorang pemuda pemuda yang musyadid pemuda yang berpikiran seperti sekarang ini ISIS, ISIS ya, yang pokoknya bom, <laughs> modelnya Pemuda ini punya pemahaman, ikut ke kelompok Al-Qaeda sampai dia masuk kepada kelompok khilaf, khilafah daulah Islamiyah, ISIS sekarang ini namanya apa IS apa apa walhasil. Akhirnya pemuda ini ingin diingatkan sama Syekh Mutawalla Syarawi di Mesir saat itu dia ikut pergerakan-pergerakan di Mesir yang modelnya pergerakan keras garis keras kasihan Syekh mau disadarkan sebetulnya diingatkan wahai syabab wahai Muda Islam. Saya mau tanya, apa hukumnya tafsir di masjid? Tafsir kepada orang-orang yang yang dianggap berbuat mungkar. Orang yang berbuat mungkar, misalnya menurut, menurut pemikiran mereka kan mungkar selain di, di masjid lagi berbuat mungkar, lagi ziarah. Tafsir pengeboman di tengah-tengah mereka yang berbuat mungkar, apa hukumnya? Uh, kata kata pemuda, oh jais, Bahkan lebih baik itu solusi untuk zaman sekarang. Habisi mereka sebelum virusnya, akidahnya menyebar kepada yang lain. Bagus, bahkan boleh, bahkan berbahala. <laughs> Akhirnya Syekh Mutawali Syarbi mengatakan, oh, kalau dia sedang bermaksiat kemudian dibom sampai mati, maka di akhirat akan masuk apa? Kalau lagi maksiat mungkar misalnya menurut kalian itu mereka mungkar, salah, tak benar misalnya, terus dibom. Nah, kalau lagi mungkar belum tobat, umpama menurut kalian itu mungkar, kemudian dibom, akhirnya mati. Orang yang sedang berbuat mungkar mati, berarti sulh khotimah tempatnya di mana di akhirat? Di neraka tentunya. Tentunya di mana? Di neraka. Tuh. Kemudian tanya lagi Syekh Sya'rawi ini pada pemuda ini. Lah, kalau kita lihat tugas syaitan dan iblis menipu umat Nabi Muhammad umat Islam ini mereka itu ngajak umat Nabi Muhammad, umat Islam supaya di akhirat ini masuk kemana? Masuk ke neraka iblis. Gak pernah mengajak masuk surga. Iblis itu ingin semua umat Nabi Muhammad masuk. Umat Islam kalau bisa masuk neraka jadi temannya semua. Terus berarti pekerjaan kalian yang ngebom-ngebom gak ada bedanya sama iblis. Mengarahkan ke neraka. Mereka berbuat mungkar, nggak disuruh tobat dibohong. Akhirnya kalau memang betul mungkar neraka. Iblis ngajaknya ke kalau begitu kamu kalian itu punya punya syirka, punya kerjasama untuk menggiring umat Nabi Muhammad ke neraka. Apa bedanya dengan iblis? Kemudian disebutkan tadi hadis tadi. Kalau yang saya tahu Islam yang saya tahu Nabi SAW riwayat yang tadi saya sebutkan seorang Yahudi meninggal saja Nabi nangis Ya Allah, satu nafsu, satu jiwa terreset masuk neraka gara-gara kita nggak bisa mengajak, membenarkan, menjadi sebab hidayah dari Allah. Kurang maksimal menyelamatkannya. Akhirnya sebelum kenal Islam terreset, meninggal dalam keadaan Yahudi. Ini sedih banget. Sementara Nabi inginnya semua umatnya masuk surga. Yang kafir saja pengen melebu surga, pemanis sing wong is. Islam. Idan kalau begitu gerakan-gerakan tafsir Gerakan-gerakan pengeboman-pengeboman model semacam itu tidak ada bedanya dengan gerakan-gerakan iblis yang giring orang ke neraka. Kalian jauh dari aman haji Nabi Muhammad, kalian di seberang dan ajar Nabi Muhammad di seberang yang lain. Maka eh, setelah mendengar jawaban semacam itu apa yang terjadi? Syekh Syahrawi itu diancam teror bobo sama pemuda itu mau dibobo sekali. <laughs> Subhanallah. Artinya di sini Gerakan semacam itu pembunuhan masal orang-orang soleh, ulama, habaib itu sudah muncul di di dunia, di negara Timur Tengah sudah mulai banyak. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi di Indonesia. Enggak menutup kemungkinan. Bukan dari yang benci, dari yang munafik. Tadi saya sebutkan orang dalam yang kelihatannya baik ternyata nusuk dari dalam baik. Dari orang munafik yang tadi tadi bahasanya, ah Abaib juga manusia sama saja itu munafik itu. Kalau mereka mensamakan semua orang sama semua orang terus langsung bahasa kalau tadi bahasanya dalilnya inna akramakum itu dalil orang yang pikirannya cukup dan gak ngerti tafsir. kalau belajar tafsirnya baca ayat itu inna akramakum indallahi atqakum terus baca tafsirnya ada kol-kol ada ucapan Ibn Abbas di situ Allah menyebutkan tentang kemuliaan seorang Nabi Muhammad SAW. Lagi muji Nabi. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua manusia, indallah di atqakum. Siapa yang paling takwa? Yang paling takwa siapa sebetulnya? Yang paling takwa, yang paling atqakum di antara kalian yang paling takwa itu siapa? Nabi. Jadi Ibn Abbas mengatakan ayat ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa yang paling mulia adalah yang paling takwa dan yang paling takwa di antara kalian adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya yang paling mulia dari Allah adalah Nabi Pengen jelaskan itu maksudnya, paham ya? Ada tafsiran makna yang banyak. Tapi kalau kita belajar tafsir pendapat ulama, bukan untuk hujah nyerang habaib, nyerang orang-orang yang mulia. Alah, yang penting takwa ini kayak gitu. Bukan untuk itu. Jauh masalahnya ini. Ini lagi menyebutkan keistimewaan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan walaupun dalam Al-Quran itu bisa dimaknani orang-orang yang paling takwa adalah yang paling mulia Allah, tapi bukan untuk arahan jawaban-jawaban yang seperti seperti disampaikan oleh Ustaz Muhammad kepada orang-orang yang munafik yang memang dasarnya ada bukhut, Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Berahmatika ya Alhamdulillah. Akan sedikit saya tambah tabarukan kita kita apa risalah adab sulukul murid kemarin kita sampai kepada akhbar alaihi salatu wassalam anna man amila lillah ala wifkil mutaba'ati li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabu ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillah wa jannati fi jiwarillah wa khairatih habis itu ya kemarin ya berita lanjutan oleh Musallif rahimahullah taala ونفعنا به وبعلوم في دارين قال رضي الله تعالى عنكم وأن من قصد غير الله وأن من قصد dan sesungguhnya barang siapa orang yang bermaksud beramal karena Allah tujuannya selain tujuannya selain Allah kalau tadi di atasnya yang pertama kita amalnya karena Allah dan Rasulnya kalau ini amalnya selain Tujuannya untuk selain Allah. Wa amila li ghairillah. Dan dia mengamalkan satu amalan bukan karena karena kepada selain Allah karena apa ingin dipuji karena seseorang karena ingin dapat jabatan karena ingin kepentingan duniawi karena apa saja bisa terselip niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala kalau tidak betul-betul ikhlas akan diselipi ditumpangi tujuan-tujuan yang rendah tujuan-tujuan yang tidak punya nilai yang tidak berpahala bahkan merugikan kita naudzubillah min wa amila li ghairillah dan amal yang dikerjakannya bukan karena Allah kepada selain Allah karena thawabuhu maka pahalanya wa jazaohu dan balasannya inda man alahu pada orang yang dia waktu mengamal karenanya Tujuannya siapa? Misalnya tujuannya si A, ya minta pahala sama si A. Si A bisa minta pahala boleh. Tujuannya mertuanya, ya minta sama dia, minta sama mertuanya. Tujuannya b yang lakukan ini karena habib ya kan jalan habib habib Habibie orang berbicara bisa minta apa-apa, nah akhirnya lagi butuh ganjaran, kon main ganjaran. Tapi kalau karena Allah, kalau karena Allah maka Allah yang akan berikan. Tapi kalau karena orang tadi, karena selain Allah, maka minta. Wara'a dan yang dia perbuat ria kepadanya, yang dia tujuannya pamer untuknya. Wah apa tujuannya musifulan, pamer, ria, ingin biar dapat pujian, biar dapat kedudukan di depan mata fulan, biar dapat pujian fulan. Maka ya dapatnya dari itu. Mimman lam yamliku, mimman la yamliku lahu wala li nafsihi wala naf'an. Orang yang tadi kita pameri, yang kita tujukan, orang yang kita riakan tadi, yang kita ingin dapat pujiannya, sebetulnya orang tadi itu la yamliku lahu wala li Enggak mampu menguasai dirinya dan orang lain, menguasai antum dan dirinya sendiri bahkan. Kau jaga awaknya dewek bisa paling jaga ente. Terus sama ke dewek pengen oli, biar bisa apa nih main maring suyu doron wala naf'an, baik sesuatu yang madorot atau yang bermanfaat. Apapun yang buruk atau yang manfaat gak bisa dia memberikan apa-apa. Gua apakah Dewa ora bisa nih maring mulia? Di akhirat apa lagi nanti? Pahala yang diharapkan bagi diri sendiri aja nggak dapat apalagi mau ngasih orang lain. tuh min wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tidak bisa memiliki menguasai kematian, ngatur kematiannya enggak bisa. Wala hayata, kehidupannya dia pegang, atur, enggak bisa. Semua ada yang ngatur. Dia itu diatur Dia mukhir. Dia dipaksa dengan kehendak Allah Subhanahu dia nggak punya kemampuan apa, mau dijaluki bantuan, dijaluki tujuannya ke orang, dimintain harus nggak bisa apa-apa. Makanya orang yang melakukan sesuatu amal bukan karena Allah ruginya besar. Eman-eman Umpamanya ngelakoni sesuatu niatnya untuk tujuan dunia dunia wala haula wala quwata pada bae wong sesuatu sing susah tapi pengin balasan eh, pengin bayaran sepotong sayap nyamuk yang dipotong-potong lagi sepotong sayap nyamuk dipotong-potong remuk nanti saya itu sing sing dimiki, sing main dewek masing-masing meneng. Paling main sajeni datang ke saya, datang apalagi melakukan kebaikan, ngaji, belajar. Tapi kalau bukan karena Allah sama saja nanti dari sana ke sini pengen dapat upah, upahnya apa? Upahnya sepotong sayap nyamuk dibagi-bagi rata. Sayap nyamuk, ngerti sayap nyamuk lah. <laughs> apa sayap nyamuk? ini lembut. Buat orang ngerti sayap nyamuk. Karena saya mau Jakarta. Orang yang mengerjakan sesuatu karena dunia, karena kepentingan duniawi, itu sama saja dia mengejar sesuatu untuk meraih sayap. Bahkan nggak satu potong sayapnya pun sempurna. Kalau tadi Nabi mengatakan dalam walau sebelumnya Nabi mengatakan dalam hadis, Nabi mengatakan dalam riwayat lain Nabi mengatakan eh, adunya indah indallahi la yusawi janaha ba'udah. Dunia di sisi Allah tidak sama dengan sepotong sayap, nggak sama. Sedunia kabeh sedunia dan seisinya boro sayap nyamuk boro dan mungguwe Gusti. Artinya nilainya di hadapan Allah nggak sama, nggak sama dengan sepotong sayap nyamuk kok dikebuti, dikejar-kejar. Niat ibadah godonya, niat baca wirid godonya, niat sholat duha. Ana duha. Kalau niat lillahi ta'ala dunyane deh, Ya Okay insya ngaji lillahi ta'ala sodako lillahi ta'ala merek ulama lillahi ta'ala khidmah lillahi ta'ala insya Allah dunia akan ngintil semua kalau yang khidmah karena Allah berkhidmah untuk agama Allah maka dunia akan jadi pembantu kita demi Allah ini hadir Rasulullah SAW Allah ah, ya hadis kutsi maaf ya dunia uhtumi man khadamani kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai dunia Jadilah pembantu orang yang selalu membantu agamaku, perjuangan untuk agama Allah Subhanahu. Jadi sing pejuang-pejuang agamanya Gusti Allah, sing semua yang ngerjakan karena Allah, khidmah karena Allah, maka dunia suruh jadi pembantunya. Akan tunduk akan datang dengan mudah. Tapi kebalikannya, waya dunia istakhdimi man khadamaki. waya dunia, jadikan pembantu mereka yang selalu khidmah untuk kamu. Sing kerjane urusan dunia, tujuan dunia jadikan yang kamu sekalian jadi baburin dunia ini akhirnya akhirnya sabunnya mikirin dunia apa kerja kerja dunia terus jadi budaknya dunia capek nggak dapat apa diperbudak sama dunia kalau memang semua dikerjakan karena dunia naudzubillah Allah bilang mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita dunia ini ngintil akhirat oleh Allah keberkahan kebahagiaan dapat dunia akhirat insya Allah amin Allahumma Walaupun kita butuh kehidupan dunia, butuh usaha, butuh kerja, butuh uang dan sebagainya, silahkan ikhtiar, usaha, kerja, aja males. Tapi aja nama maring kepentingan akhir, aja nama maring kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan diberi taufik dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakannya insyaallah. Kita doakan seluruh jamaah yang hadir terutama sahibul bed diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya penuh dengan nur rumahnya penuh dengan keberkahan rumahnya menjadi rumah yang makmur dengan ibadah dan mudah-mudahan keluarga dengan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah anak turunnya diberi diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita baca Fatihah untuk istri beliau sahibul bait Ustaz Zaini mudah-mudahan diberi sehat walafiat zahiran wa batinan dan mudah-mudahan uh, hamil dalam keadaan sehat walafiat lahir dalam keadaan sehat walafiat memiliki anak keturunan yang barokah yang soleh solehah dijadikan oleh Allah hamba Allah yang bahagia dunia sampai akhirat anak-anak kita semua insya Allah istri kita di rumah mudah-mudahan diberi sehat walafiat diberi keturunan yang soleh solehah ala hadiniyah وكل نية صالحة مثل ما أهلنا وصلاحنا وجلنا وشيوخنا وأباؤنا الصالحون بقراءة الفاتحة بهذا النية محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم يا إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين رب اغفر لي ولي ورحمة منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته